Di kesempatan ini kita masih dimudahkan untuk bermajelis di salah satu majalisul ilmi, majalisul zikri. Dan ini adalah kebahagiaan bagi seorang muslim terlebih ahli sunnati wal jamaah ketika dimudahkan oleh Allah ketika dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis di majelis yang malaikat-malaikat Allah mendatanginya, mengerumuninya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat-malaikat Allah ketika melihat majelis-majelis ilmu mereka menyeru kepada malaikat yang lain, "Halummu ila hajatikum." Halummu ila hajatikum Kemari kalian menuju apa yang kalian cari. yakni malaikat segera mengepakkan sayap-sayap mereka. Mereka segera mengerumuni majelis-majelis ilmu ya, seperti disebutkan dalam riwayat yang lain wahafat humul malaikah dan malaikat-malaikat Allah mengerumuni majelis-majelis ilmu. Ya. Majelis-majelis inilah yang menghentikan malaikat-malaikat Allah dari terbangnya mereka. Yakni mereka berhenti menuju majelis-majelis ilmu seperti juga disebutkan dalam hadis yang lain wa innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibi ilmin riwan bima yasna Wa innal malaikah dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka untuk siapa? Di talibi ilmin untuk para penuntut ilmu. Riwan bima yasna karena mereka riwa dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan riwanya malaikat tentunya diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena mereka tidaklah melakukan kecuali apa yang Allah perintahkan ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mereka malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala la ya'sunallah tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi Berkumpulnya mereka di majlis ilmu adalah perintah Allah Jalla wa'ala. Mereka mengepakkan sayap untuk para penuntut ilmu juga bi amrillahi jalla wa ala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berita-berita yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah berita yang menjadikan seorang muslim terlebih ahlus sunnati wal jamaah yafrah berbahagia ya, bersyukur karena dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala di saat mungkin banyak di antara manusia yang belum dimudahkan oleh Allah tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala nah dan apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu duduk mendengarkan ayat-ayat Allah ya membaca hadis-hadis Nabi ali salatu wassalam khairun minat dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita bicarakan bersama pada kesempatan hari ini adalah pembahasan tentang kewajiban kita untuk ikhlas dan sabar di dalam kita meniti, di dalam kita menempuh jalan salaf kewajiban untuk kita ikhlas dan juga sabar di dalam kita menempuh jalan salafus saleh. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seorang ketika dimudahkan oleh Allah menempuh jalan salafus saleh, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Hadza fadlullah yutihi may yasha' keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mudahkan seseorang untuk berjalan di atas jalan salafus saleh. Ya. Dan salafus saleh sebagaimana telah kita ketahui bersama ketika dikatakan as-salaf al-muradu bihim yang dimaksud dengan salaf adalah as-sahabah para sahabat wa tabi'un dan juga para tabi'in wa adba'u tabi'in. Al-qurun al-mufaddalah. Ya. Yang mereka telah mengikuti jalan dan jejaknya Nabi Ali salatu wassalam sebagai salaf mereka. yakni ketika seorang dimudahkan untuk menempuh jalan salaf yakni dimudahkan menempuh jalannya Rasul, menempuh jalannya para sahabat, para tabi'in wa adba'u tabi'in ketika seorang dimudahkan untuk menempuh jalan ini ya maka sungguh dia telah mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jalan inilah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jalan ini, jalan yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, ini jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Jalannya Allah Jalla wa'ala ini Allah yang memancangkan jalan itu. Ya. Nabi Ali Sulatu yang mendakwahkan jalan ini kepada manusia. Ya, jalan jalan yang lurus ini terkadang dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala karena memang Allah yang memancangkan. Nah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang mustaqiman yang lurus. Fattabi'uhu maka ikutilah jalan ini. Jadi memang diperintahkan untuk mengikuti jalannya Allah Jalla wa ala. Wala tattabi'u subula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Pernah suatu saat Nabi membuat garis yang lurus. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Membuat garis lurus satu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan hadza siratullahi mustaqiman. Ini adalah jalannya Allah. Jadi jalan itu dinisbatkan kepada siapa? Allah. Hadza siratullah. Itu adalah jalannya Allah mustaqiman, yang lurus. Kemudian setelah itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri, garis yang lurus tadi. Kanan dibuat garis, kiri dibuat garis. Kemudian Nabi mengatakan, hadis subul. Ini adalah jalan-jalan, yakni jalan-jalan kesesatan. Dan Nabi mengatakan pada jalan-jalan itu ada syaitan yang yad'u ilaih. Ada setan yang senantiasa menyeru manusia untuk berbelok dari jalan yang lurus itu masuk ke jalan jalan yang sesat. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Jalan inilah jalan yang disandarkan kepada Allah. Jalan ini juga ya disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya disandarkan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya dan ditempuh oleh para sahabatnya Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyeru, mengajak manusia mengikuti jalan itu. Qul katakanlah wahai nabi kepada manusia, adhihi sabili, ini jalanku." Ya. Yeah. Dinisbatkan kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah jalan Allah Jalla wa ala. Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menyeru, yang menyampaikan kepada manusia 23 tahun berjuang mencurahkan segala tenaganya pikirannya tidak kenal waktu siang malam ya, bahkan nyawa dan darah beliau korbankan itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Selama hidupnya menyeru manusia untuk mengikuti jalan ini. Tidak ada istilah istirahat bagi Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Tidak ada. Ya. Beliau diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengajak manusia mengikuti jalan beliau ini. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Nabi, ini adalah jalanku Ad'u ilallah, aku menyeru manusia semuanya ilallah kepada Allah Jalla wa ala. Ala basiratin di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jadi jalan salaf ini adalah jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana jalan salaf adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan inilah jalan yang telah diikuti oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dalam sebuah hadis yang sahih sabata inda tirmidhi wa ghairuhu Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan tentang iftirakul ummah. Hadis tentang perpecahan ummah yang kita sering mendengarnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin ini juga nikmat Allah. Ba'dun nas mungkin mendengar hadis ini saja belum pernah. Begitu mendengar kaget. Ya. Kemudian ada upaya juga mentaifkan hadis ini. Ya. Ada yang berupaya memalingkan maknanya. Ya, ini luar biasa. Ada hadisun sabitun anin Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang telah sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innan Nabi alaihi salatu wassalam akhbarana. Mengabarkan kepada kita umat ini akan berpecah belah, bercerai-berai sebagaimana juga itu terjadi pada umat-umat sebelum kita. Kata Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Sataftariqu hadhil ummah ala sala sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah." Sataftariku hadhil ummah umat ini akan berpecah bercerai-berai ala salasin wa sab'ina firqah 73 golongan kata Nabi Ali salatu wasallam kulluha finnar semuanya di neraka illa wahidah kecuali satu siapa mereka hiya ma ana alaihil yaum wa ashabi ya, jalan itu Orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Iya. Maka ini dalil bahwasanya siratullahi mustaqima, siratullah mustaqiman adalah jalannya Rasul. Hadihi sabili, jalannya Rasul dan juga jalan yang telah ditempuh oleh siapa? Ashabun Nabi alaihi salatu wasalam hiya ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari ayat dan hadis yang kita sebutkan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dua kesimpulan penting. Kesimpulan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jalan ini adalah jalan yang sangat mulia. Limaza? Kenapa dikatakan jalan yang sangat mulia? Sebab ini adalah jalannya siapa? Allah Jalla wa'ala. Tidaklah disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala kecuali karena agungnya jalan ini. Karena mulianya jalan ini. Dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, siapa tidak berbangga, siapa tidak berbahagia ketika dia bisa berjalan di jalannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jalan ini adalah jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Betapa bahagianya seseorang ketika mendapat anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Yang ini jalan yang sangat mulia. Karena ini adalah jalannya siapa? Nabi Ali salatu wassalam. Sekaligus ini adalah jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majmain. Ini kesimpulan yang pertama. Ya. Ya. Bahwasanya jalan ini, jalan salafus saleh adalah jalan yang sangat mulia. Kemudian faedah yang kedua, ya. ketika kita mengerti jalan ini adalah jalan yang demikian mulia, jalan yang demikian agung, mendorong bagi kita semuanya untuk satu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti jalan itu dan menempuh jalan itu. Bersyukur pada Allah. Karena syukur itu juga sangat berkaitan dengan ilmu. Ketika seorang mengerti tentang besarnya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang maka akan semakin besar pula syukurnya kepada Allah Jalla wa ala. Dan juga yang kedua mendorong seseorang untuk terus belajar, mengerti jalan itu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasul Ali Sulatu Wasallam, jalan yang telah ditempuh oleh salafun saleh. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Yang perlu kita sebutkan. Jadi jalan salafus saleh ini adalah jalan yang sangat agung, jalan yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hukum menempuh jalan ini adalah wajib. Ya, ini perlu diketahui. Ya. Wajib bagi kita untuk menempuh jalan ini. Yang ketika kita mengerti bahwa ini jalan jalan salafus saleh, ini adalah jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, ya wajib kita tempuh. Tidak bisa kita kemudian mengganti jalan ini dengan jalan yang lain. Jumlatan wa tafsila. Ketika kita mengerti dalam satu masalah ini adalah jalannya sahabat, ikuti jalan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jangan kemudian ah ini kan hanya masalah fikih saja, ini hanya masalah.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 Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesudah jelas bagi dia huda. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yakni siratullahi mustaqimah. Sabilul mu'minin adalah jalannya Rasul, jalannya sahabat. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti jalan yang lain selain jalannya kaum mukminin sudah ngerti ini jalannya Rasul alaihi salatu wasallam, jalannya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum kemudian memilih jalan yang lain. Wa yattabi'u ghaira sabilil mu'minin, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla jahannam. Kita akan palingkan ke arah dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at Dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali dari ayat ini bisa kita ambil sebuah faedah bahwasanya suluk tariqus salaf mengikuti jalan salaf adalah perkara yang wajib wajibun min wajibatid din aslun min usuli ad-din mengikuti jalan salaf wabillahi taufiq ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Setelah kita mengerti perkara ini, wajibnya kita mengikuti jalan salaf. Eh, dan sebelum saya lupa, demikian pula para ulama mendidik kita. Ya. Imam Syafi'i di antara ucapan yang masyhur dari beliau, ya. ila sahal hadis fahuwa madhhabi." Jika telah diketahui hadis itu sahih, maka itulah madhab saya. Dan kalau kalian dapatkan ucapan saya yukhalif menyelisih ucapan siapa? Rasul Ali salatu wasallam buang ucapan saya dan ambil ucapan siapa? Rasul Ali salatu wasallam. Apa maknanya? Ya, ikuti jalannya Rasul. Ikuti siratillahi mustaqiman dalam segala hal. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i apa itu? Semua hal. Dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah semuanya. Demikian pula Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, "Kullun, semua manusia yuraddu min qawlihi nah, wa yukhad." Semua manusia ucapannya mungkin untuk diambil dan mungkin untuk ditolak. Illa sahib hadal qabr, kecuali yang dikubur di sini. yakni menunjukkan kuburan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya ucapan Nabi saja yang tidak boleh tidak kecuali harus diterima dan adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma singkat saya beliau mengatakan ya beliau mengucapkan yushiku antunazzala alaikum hijarah minas sama hampir-hampir saja Allah jalla wa ala menurunkan hujan batu dari langit saya katakan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja Allah Jalla wa ala menurunkan hujan batu dari langit. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan Rasul telah bersabda seperti ini, tiba-tiba kalian membenturkan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar mengatakan demikian. Tapi kan Umar mengatakan demikian. Lah, tidak. Jika telah datang dari Nabi Ali alaihi Wasallam, maka itulah yang harus diikuti. Jadi mengikuti tariqur rasul, tariqus salaf ya, itu perkara yang wajib bagi kita semuanya. Kemudian masalah yang ke tiga dan ini yang merupakan tema dari pembahasan kita. Di dalam kita menempuh jalannya Allah. Siratillahi mustaqiman dan di dalam kita menempuh jalannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Di dalam kita menempuh jalannya para sahabat hiya ma ana alaihi yaum wa ashabi. Diperlukan di antaranya dua perkara penting yang harus selalu kita pegang. Dua perkara itu yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi jalla wa ala ikhlas kepada Allah Jalla wa ala. Sanian yang kedua adalah as-sabru. Sabar. Dua perkara ini ya, perkara yang penting untuk kita pegang baik-baik di dalam menempuh jalan salafun salih. Al-ikhlasu lillahi jalla wa ala. Yang pertama ikhlas kepada Allah jalla wa ala dan yang kedua as-sabru, sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, ya. Ikhlas di dalam menempuh jalan Allah Jalla wa ala ketika kita menempuh jalan ini. Nah, ya. Karena menempuh jalan salaf itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa ala kecuali ketika seorang apa mengikhlaskan ibadahnya itu lillah ya. mengikuti jalannya Rasul artinya dia sudah sesuai dengan Rasul ada mutaba'atul Rasul ya. sesuai dengan jalannya Rasul saja tidak cukup harus dipenuhi dengan syarat yang kedua wahwal awal al ikhlasulillahi lillahi jalla wa ala ikhlas kepada Allah jalla wa ala seorang mengikuti jalannya Rasul subhanallah fi qawlihi dalam ucapannya wa tiqadihi nah, atau fi kaulihi eh, wa af'alihi namanya. Taib. Tapi bukan ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan secara lahiriah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Ya Yani secara muamalah manusia menilainya sebagai seorang muslim. Ya, sebagaimana juga yang lainnya dari orang-orang munafikin fi kulli zaman wa fi kulli makan ila yaumil qiyamah. Ada orang-orang munafikun yudhiruna al-islam, menampakkan Islam. Bahkan mungkin yudhiruna ittiba'a sunnat Rasul alaihi salatu wassalam menampakkan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. tetapi apa kata Allah Jalla wa'ala tentang Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafikin yang lain Allah Jalla wa'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafikun fid darkil asfali minan nar berada di ya, neraka yang paling bawah menampakkan Islam. Yusalluna khalfan Nabi alaihi salatu wasalam. Salat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bahkan beberapa kesempatan ikut berangkat berjihad bersama Nabi alaihi salatu wasalam atau tampak dia mengikuti persiapan jihad, memberikan pengorbanan harta atau yang lain. Ya. Menyampaikan rokyu, pendapat-pendapat, membantu ya, untuk jihad dan seterusnya. Tetapi ketika mereka itu melakukan semua itu, bukan karena Allah Jalla ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyebutkan tentang sebagian manusia yang berusaha mengikuti Nabi dalam hijrah dan ini termasuk tariqatul rasul hijrah tetapi ternyata dia tidak mendapatkan ridho Allah Jalla ala. dalam hadis yang masyhur dan itu adalah, itu adalah hadis yang pertama di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah. Dan para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Dan Sahibu Umdatil Ahkam. Ya. Taib mengawali dengan hadis ini. Innamal a'malu bin niyat. Wa innama likullim ri'im ma faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih Kata Nabi alaihi salatu "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu semuanya sah tidaknya, batil atau sahihnya binniyat dengan niat. Tergantung dari niatnya. Wa inna malikul imri'im nawa. Dan pahala seseorang dari amalan yang dia lakukan besar kecilnya tergantung dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ikhlas ketika dia mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasallam ittiba'u sabilil mu'minin ikhlas karena Allah jalla wa ala maka dia mendapatkan ridha Allah jalla wa ala. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi ketika seorang berhijrah mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasallam karena dunia yang hendak dia cari, aw imraati yang kihuha atau wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara hina. Maka hijrahnya itu ya hanya mendapatkan apa yang dia cari. Tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa belum tentu juga dia mendapatkannya. Berkorban dengan hartanya, berkorban dengan waktunya, ya, kemudian juga e, berkorban dengan jiwanya, hijrah berangkat. Tetapi ternyata bukan karena Allah Jalla wa ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk beribadah bukan hanya sekedar fi'lul ibadat, melakukan ibadah saja. Tetapi juga dalam keadaan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha madza mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah, untuk mereka mengikuti jalannya Rasul, untuk mereka mengikuti jalannya salafun saleh. Bukan hanya sekedar mengikuti jalannya Rasul, bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah Jalla wa tidak, tetapi mukhlisina lahuddin dalam keadaan mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Jalla wa ala. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Maka kewajiban kita untuk selalu melihat ya, niatan-niatan kita di dalam mengikuti jalan salaf ini. Saya mengikuti jalan salaf ini karena apa? Karena membuat ingin membuat ridho istri saya. Tidak eh, uh, ada faedahnya nanti. Karena hanya ingin ikut suami saya. Kalau saya tidak ikut, nanti dicerai oleh suami saya. Nah, ya. Tidak ada faedahnya. Ya. Ketika seorang melakukan dan berusaha mengikuti jalan salaf karena ah mengikuti banyak manusia. Ya. Ini trennya manusia sekarang ini, saya ikut. Nah, tidak akan ada faedahnya. Yani ini semuanya adalah untuk kita merenungkan. Ya, ketika kita berusaha mengikuti jejak salaf, dalam perbuatan kita, ya, lahiriah kita ini, ibadah kita, ucapan kita, i'tiqadat, ya, dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk menempuh jalan salaf ini, liman untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa ala atau untuk yang lain? Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika seorang mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah Jalla wa maka insya Allah Allah akan mudahkan dia. Termasuk akan dimudahkan untuk dia melakukan perkara yang kedua yang akan kita sebutkan wahwa sabru sabar di atas jalan salafus soleh ya <clears throat> Bismillah <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Masuk kepada perkara yang kedua. Yang itu juga wajib untuk kita lakukan. Yaitu asobru ya, sabar. Di dalam meniti jalan salafun as-salih. Sekali lagi kita sebutkan asobru sabar hukumnya wajib. Ya, sabar hukumnya wajib. Tidaklah seorang menempuh jalan Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah seorang itu menempuh ya, jalan salafun salih tidaklah seorang menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mendapatkan ujian wabillahi taufik Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dan ketika Allah menyebutkan di dalam suratul asr surat yang menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang tidak merugi. Ya. Dan itu adalah syarat yang mutlak harus dimiliki agar dia selamat dari kerugian. Salah satu sifat dari sifat mereka adalah mada as-sabr. Kata Allah Jalla wa Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia ya, jinsul insan lafi khusr benar-benar dalam kerugian illalladzina kecuali orang-orang yang memiliki sifat illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan dia mengamalkan amalan soleh wa tawasau bil haqq dan mereka saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak wa tawasau bis sabr dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran iya ini perkara yang harus dimiliki oleh seorang manusia ketika dia ingin selamat dari kerugian. Tidaklah seorang menempuh jalan ya Rasul alaihi salatu wasallam kecuali ya akan diuji. Dan ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mengajak suaminya yakni rasul alaihi salatu wasallam kepada Waraqah ibn Naufal sesaat setelah Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu ya, bertemu dengan Jibril turun firman Allah jalla wa ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam yang ketika itu turun pada bulan Ramadan pada malam Qadar Nabi Ali Shallallahu Wasallam pulang ke rumah dalam keadaan takut, dalam keadaan bergetar hati beliau. Ya, sampai masuk ke dalam rumah beliau mengatakan zamiluni zamiluni zamiluni beri aku selimut, beri aku selimut. Ya, ini karena besarnya perkara yang beliau hadapi ketika itu. Ya, sampai kemudian ya, terjadilah apa yang terjadi sampai dibawa ya Rasul Ali Shallallahu Wasallam kepada Warokoh bin Naufal ketika sudah tenang. Ya. Warokoh bin Naufal ketika mendengar cerita dari Nabi Ali Sulatu Wasallam, beliau mengatakan dia adalah Namus, yakni malaikat apa? Jibril Allah dija'a ila Musa yang telah datang kepada Musa dulu. Dan berkata Warokoh sungguh seandainya ketika kaummu mengusir engkau dari Mekah, ya kalau saya masih hidup, saya akan bela engkau. Nah, ya. Yani Warokoh mengatakan seandainya datang saat ya, kaummu mengusirmu ya, dan saya masih hidup saya akan membela nah. ya. kemudian ditanya wahai warokoh nah, apakah demikian ya, ya, tidaklah seorang ya, membawa risalah ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagaimana juga kepada Nabi sebelumnya illa udhi kecuali akan diganggu demikian pula ya orang yang mengikuti jalannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam la buddha minal ibtila mesti akan ada ibtila ujian. Di awal dakwah subhanallah, di awal turunnya wahyu. Di awal turunnya wahyu datang kepada Nabi Ali salatu wassalam sudah memang sudah harus demikian. Seorang akan mendapatkan kemuliaan tentunya dengan ujian. Seorang ketika menempuh jalan salafus saleh, jalan Nabi Ali salatu wassalam, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wajib bagi dia untuk bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang sabar. Ya. Lebih dari 100 di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang sabar. Imam Ahmad mengatakan aksar min tis'ina maudi'an. Lebih dari 90 ya, tempat dalam Al-Quranul Karim ya, yang berisi tentang keutamaan orang-orang yang sabar, perintah untuk seorang sabar, ya, pahala-pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya as-sabru adalah perkara yang apa namanya? ya harus dimiliki oleh seorang yang menempuh jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah kepada Nabi Ali salatu wasallam? Masih awal-awal surat turun kepada beliau. Wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Allah Jalla waala mengatakan kepada nabinya dan hendaknya engkau sabar lillah li rabbika di awal-awal risalah turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam Nabi Ali Shallallahu Wasallam diperintahkan oleh Allah Jalla Wala untuk sabar. Ini karena memang tugas beliau ini, jalan beliau ini menuntut kesabaran. Allah Jalla Wala secara khusus memerintahkan kepada nabinya, wali rabbika fasbir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam kita menempuh jalan salaf, ada perintah-perintah Allah Jalla wa'ala yang harus kita tempuh. Di dalam menempuh perintah-perintah Allah ini butuh kesabaran. As-sabru ala ta'ah. Kemudian di dalam menempuh jalan Allah Jalla wa'ala ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang. Larangan-larangan yang kita dilarang untuk melewatinya. Melampaui batas. Dari batasan yang telah Allah tetapkan. Itu juga butuh mada as-sabr as-sabru anil maksiyah sabar dari penyimpangan dan ketika kita mendapatkan ujian berupa bala ya mendapatkan kesempitan ketika kita berpegang dengan salafun saleh ujian-ujian berupa ucapan-ucapan celaan barangkali atau mungkin ujian yang lain juga butuh apa sabar as-sabru ala aqdarillah sabar ketika mendapatkan ya kesempitan takdir dari Allah Jalla wa ala. Taib. Para ulama menyebutkan as-sabru salah satu aksad. Sabar ada tiga macam ini. Sabar di atas ketaatan. Sabar menahan diri dari kemaksiatan. Dan sabar ketika mendapatkan ujian, bala. Dan tiga ini akan didapatkan oleh seorang muslim yang menempuh jalan salafun salih. Seorang yang menempuh jalan Rasul alaihi salatu wasallam akan akan dituntut untuk sabar dengan tiga perkara ini. Wabillahi taufik. Di antara yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Ketika kita mendengar ya dan membaca sirah sahabat, sirah Nabi alaihi salatu wasallam langsung terbayang pada diri antum semuanya. Nah, antum semua sudah sering membaca sirah. Yani apa yang ditimpa atau menimpa Rasul, menimpa sahabat dari awal dakwah sampai kemudian wafatnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dilanjutkan setelah Rasul wafat, ya Abu Bakar menjadi khalifah dan seterusnya. Apa yang mereka dapatkan? Ujian, ujian, bala. Di awal Islam, ya, walayakfa ladaikum bukan perkara yang samar bagi antum semuanya. Ya. Ini hanya mimbabi tadkir. Bagaimana ketika kaum muslimin as-sabiqun al-awwalun di masa-masa Islam masih gharib mendapatkan ujian yang besar. Disebutkan dalam hadis termasuk orang yang pertama kali menampakkan keislamannya adalah Ammar bin Yasir. Dan bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah termasuk juga Suhaib Ar-Rumi Abu Bakar As-Siddiq menampakkan keislamannya Rasul alaihi salatu wasallam jelas sebagai ya, pembawa bendera dakwah. Adapun Rasul alaihi salatu wasallam Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau di antaranya dengan sebab pamannya. Abu Bakar As-Siddiq dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebabnya adalah karena kaumnya sehingga bisa leluasa berdakwah alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq mengajak Utsman bin Affan mengajak mengajak adapun Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan ujian. Ya. Dan ujian Rasul lebih berat daripada mereka. Tapi di sini kisah yang ma'ruf yang kita sering dengar bagaimana orang-orang Quraisy ya memberikan siksa kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya. Sampai terbunuhlah Yasir syahidan dan terbunuh pula ibunya Sumayyah ya, ditombak pada bagian bawah perutnya sampai keluar isi ya, perut beliau radhiyallahu taala anha. Taib. Di saat mereka disiksa, Nabi alaihi salatu wasalam yang melewati mereka. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada keluarga Yasir? Beliau mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah." Luar biasa kalimat Nabi Ali Sulatul wasallam yang demikian dingin, menyejukkan yang dengan kalimat itu membuat semua apa yang dirasakan berupa balak tidak ada artinya bagi mereka. Sabar mereka kuat untuk mendapatkan ujian dari Allah Jalla Wa Ala. Nabi mengatakan sabron ala yasir. Sabar wahai keluarga yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat yang engkau dijanjikan dan tempat kalian adalah jannah mereka termasuk para sahabat yang dijamin jannah. Keluarga Yasir adalah termasuk orang-orang yang dijamin surga. Nabi Ali Sulatul Salam mengatakan sabron ala Yasir fa inna mawidakumul jannah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis ini, ucapan Nabi Ali Sulatul Salam ini dalil bahwasanya di dalam menempuh jalan Rasul Ali Sulatul Salam seorang harus sabar ya, untuk menghadapinya ujian yang akan menimpa seorang ketika menempuh jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula Maasirul muslimin di antara kisah ya yang bisa kita sebutkan di sini ya. Terkadang kita di dalam menempuh jalan ini diajak untuk menyimpang karena dunia dan seterusnya. Ya. Kalau tadi seorang mendapatkan musibah dengan kesusahan, kesulitan, siksaan, terkadang diuji dengan kemaksiatan. Ya. Dan kemaksiatan ini dipoles dengan dunia dan seisinya. Ya. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Dan mungkin kisah yang bisa kita sebutkan di sini adalah kisah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah yang panjang ya, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau tidak ikut perang mata Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Bukan karena beliau mendapatkan uzur, bukan karena beliau dalam keadaan lemah, lah sama sekali. Bahkan ketika itu Ka'ab bin Malik adalah dalam kondisi yang paling baik, kesehatan yang paling fit, ya persiapan yang paling memungkinkan. Hanya saja karena ya beliau ya menunda-nunda ya dan beliau telah diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Dan ketika kita menyebutkan kisah ini tidak lain ya, ya adalah i'tibar mengambil pelajaran dan bukan sama sekali menyebutkan kekurangan beliau. Beliau telah diampuni oleh Allah Jalla wa ala, bahkan turun dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah telah menerima taubat mereka. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk digarisbawahi, untuk diingat. Terkadang kita menyebutkan perkara-perkara yang terkait dengan kesalahan para sahabat Ya, kadang kita menyebutkan kisah tentang sahabat yang salah dalam sholatnya. al musyi fi sholatihi. Ya, sholat berkali-kali tidak diterima. Rasul mengatakan irji fasolli fa inna kalam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ya, ini kan kesalahan sahabat. Tapi ingat, sahabat semuanya telah diridhoi oleh siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau intinya kisah yang panjang sampai akhirnya beliau tidak ikut perang tabuk. Sudah beliau di Madinah dalam keadaan bersedih. Beliau di Madinah hanya bersama dengan orang-orang yang punya uzur, ya mungkin pincang, buta, cacat atau para wanita yang memang tidak ikut perang. Ya ini subhanallah kondisinya sempit beliau di Madinah atau bersama dengan orang-orang munafikun yang memang mereka ya berdusta, membuat-buat uzur di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam lebih sedih lagi ketika mendengar kabar Rasul SAW pulang ke Madinah. Oh sudah ini. Apa yang harus saya katakan kepada Nabi? Ya. Ujian di sini. Ya. Beliau orang yang jujur, orang yang ikhlas dalam mengikuti jalan Nabi Ali salatu wasallam. Datang saat ujian. Datang orang-orang munafikin kepada Nabi menyampaikan uzur, ya Rasulullah ini ini, diterima uzurnya oleh Nabi Ali salatu wasallam. Datang giliran Ka'ab bin Malik di hadapan Nabi Ali salatu wasallam. Ka'ab mengatakan yang maknanya kurang lebih ya Rasulullah sesungguhnya saya orang yang baik dalam berbicara yani saya pintar berbicara seandainya saya menyampaikan uzur niscaya akan menjadi engkau ridho engkau akan ridho dengan uzur yang saya sampaikan tetapi demi Allah Allah Subhanahu wa taala tahu ya kalaupun saya berdusta Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kemudian Ka'ab bin Malik dengan penuh kejujuran menyampaikan kepada Nabi ya Rasulullah sesungguhnya saya tidak ada uzur kondisi saya adalah kondisi yang paling baiknya Kondisi saya adalah kondisi yang paling siapnya sebenarnya. Tetapi saya tidak ikut perang. Jujur. Sampai kemudian Nabi Ali Wasallam menghajar beliau ini. di Diboykot. Tidak ada yang mengucapkan salam, la salam, wala kalam. Sudah bersama dengan dua orang sahabat yang lainnya. Hanya saja dua orang yang lain sudah tua sehingga hanya di rumah saja menangis. Adapun Ka'ab bin Malik masih muda, beliau tetap berjalan ke pasar, tetap tapi luar biasa sempit hidup. Di antara ujian yang diterima oleh sahabat Ka'ab bin Malik ketika beliau sedang berjalan di pasar, tiba-tiba ada seorang utusan dari Syam. Ya, utusan Malik Ghassan, ya, Raja Ghassan. Membawa surat dari raja kafir tersebut. Tiba-tiba orang ini berteriak, "Mana Ka'ab bin Malik?" Jadi dia mencari Ka'ab bin Malik. Ternyata ini berita besar. Berita di boykotnya siapa? Ka'ab bin Malik sampai ke Syam. Luar biasa ini namanya. Ya, padahal belum ada HP ya waktu itu ya. Jadi Luar biasa beritanya. Jadi memang luar biasa musuh-musuh Islam ini mencari-cari itu luar biasa namanya. Ya, belum ada telegram apa namanya. Sampai juga berita. Dan begitu cepatnya telah sampai surat dari Malik Ghassan. Mana Ka'ab bin Malik? Ya. Orang-orang di pasar hanya memberikan isyarat itu. Nah, diberi isyarat. Nah, didatangilah Ka'ab bin Malik dikasih suratnya. Dibuka surat itu. Ternyata tawaran untuk bergabung bersama siapa? Malik Hosan. Artinya dunia sudah. Ya, ini loh, dunia ini semuanya sudah. Dunia semuanya sudah. Di rumah Ka'ab bin Malik hanya ini adalah ujian namanya saya sedang berusaha berada di jalannya Rasul salatu wassalam. Ini jalannya Allah, ini jalannya Rasul. Ya. Saya ngerti tentang keutamaan jalan ini. Saya mengerti tentang keutamaan jalannya Allah dan Rasul. Sudah ini surat ini dimasukkan ke dalam tungku, dibakar sudah. Habis sudah. Ini termasuk ujian dari Allah, dibakar. Masukkan ke dalam tungku. Buahnya apa kesabaran itu? Ya, turun ayat yang menerima tobat Ka'ab bin Malik. Wallahi menangis beliau. Ya. Sujud beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata turun ayat yang dibaca ila yaumil qiyamah sampai pada hari kiamat. Butuh kesabaran, butuh kejujuran di dalam kita menempuh jalan salafun as-salih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula di dalam kita ya berbuat taat ya. ya. ketika kita mendapatkan bala ujian kesempitan gangguan butuh kesabaran seperti nasihat Nabi kepada Ammar bin Yasir ketika kita diajak untuk menyimpang apalagi dipoles dengan dunia dan seisinya kita juga harus sabar seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik ya. termasuk juga ketika kita melakukan sebuah ibadah ya, berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ibadah apakah itu qiraatul Quran ya. apakah itu apa namanya salat khams khams salawatul khams atau tolabul ilmi duduk duduk untuk menghadiri majelis ilmu membaca Al-Quranul Karim membaca hadis Nabi Ali salatu wassalam kemudian memberikan nasihat kepada keluarga mendidik anak-anak untuk salat dan seterusnya ini semuanya adalah jalan Rasul alaihi salatu wasallam yang yahtaj ila sabr, yang butuh kepada kesabaran. Ya. Dan barang siapa yang di dalam dia menempuh jalan Rasul alaihi salatu wasallam dengan dua perkara ini, al-ikhlas lillahi jalla wa ala dan juga as-sabru, sabar, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taib. Barangkali kita tutup dengan satu masalah, ya. kolilah. Ya. Bagaimana agar kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan keikhlasan dan juga kesabaran. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan agar kita mendapatkan keikhlasan, dimudahkan untuk ikhlas dan juga sabar. Sebabul awal, sebab yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah al-luju ilallah. Wa du'a selalu senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ali salatu wassalam. Berdoa kepada Allah agar dikokohkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wahai Rabb kami afriq alaina sabra. Curahkanlah untuk kami kesabaran. Wasabbit aqdamana dan kokohkanlah kaki-kaki kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin dan tolonglah kami dari kaum kufar. Minta kepada Allah agar dimudahkan untuk ikhlas. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari aku melakukan kesyirikan dalam keadaan aku tahu dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari yang aku tidak tahu. Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah agar seorang dimudahkan ikhlas kepada Allah dan sabar adalah ijtihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hal ijtihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, maka dia akan mengerti ya, betapa mulianya jalan ini. Betapa agungnya jalan ini. Ketika seorang mengerti jalan ini adalah jalan yang agung, jalan yang mulia, demikian banyak keutamaannya, maka mendorong seseorang untuk bisa lebih bersabar di atas jalan ini. Demi Allah di antara perkara yang menjadikan keluarga Yasir lebih sabar dari kesabaran yang telah mereka beri mereka dapatkan dari Allah ya di antara sebabnya adalah ketika mendengar janji dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah sabar wahai keluarga Yasir sesungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah sudah ya apalagi apalagi yang harus dicari ridho Allah Jalla wa'ala di hadapannya ketika dia sabar. Sabron ala yasir. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Dengan ilmu itu juga ya, seorang akan dikokohkan untuk dia mudah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena mengerti betapa akibat buruk bagi orang-orang yang tidak mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Betapa besar akibat buruk ketika seorang tidak ikhlas di dalam meniti jalan salafun as-salih. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara sebab seorang bisa ikhlas dan juga sabar ya adalah dengan dia banyak bermajlis dengan ahlul khair. Ya. Dengan para ulama ya, mengikuti bimbingan mereka ya, berjalan eh, pada jalan yang mereka juga berjalan di atasnya ya, duduk dengan orang-orang soleh ya, mendengar nasihat para ulama menjadikan seorang sabar biidnillahi azza wajal. Karena sesuatu yang lupa barangkali diingatkan ketika duduk dengan seorang alim. Perkara yang tadinya dia tidak faham kemudian menjadi faham. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika suatu saat mereka duduk bersama Nabi alaihi salatu wasalam ba'da salatis subuh, ba'da salatil ghadat Nabi alaihi salatu wasalam akbala alaina Rasul menghadap ke arah kami kemudian memberikan wasiat dengan wasiat yang menjadikan mata-mata kami meneteskan air mata. Menjadikan hati-hati kami ya bergetar ketika itu. Ya, nasihat dari Nabi alaihi salatu Ya. Kemudian salah seorang di antara sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah." Fausina, maka wasiatilah kami ya Rasulullah. Minta lagi tambahan wasiat dari Nabi alaihi salatu Maka Nabi kemudian memberikan wasiat yang diantara isi wasiat itu isyarat untuk kita sabar karena kondisi akhir zaman yang menuntut kita sabar kata Nabi alaihi salatu wassalam usikum bitaqwallah wassam'i sami wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam ya. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk takwa kepada Allah Jalla wa Ala dan untuk mendengar dan taat kepada waliul amr ya, pemerintah muslim kalian meskipun kalian dipimpin oleh Abdun Habasyun seorang budak dari Habasyi yeah. Kemudian Nabi mengatakan tentang kondisi akhir zaman yang menuntut kita untuk sabar. Fa innahu man ya minkum. Sesungguhnya orang yang panjang umurnya di antara kalian akan melihat khilaf yang sangat banyak. Fasayarah tilafan kathiro Akan melihat khilaf yang demikian banyak. Apa nasihat Rasul selanjutnya? Fa Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian mengikuti jalanku. Ini menunjukkan butuh kesabaran. Karena jalan keselamatan hanya dengan jalannya Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan jalannya khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, pegang erat jalan tersebut. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini apa? Sabar. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdas. Ya, perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam masalah akidah atau yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dan sesungguhnya kita semuanya memohon kepada Allah, membutuhkan kepada Allah Jalla wa untuk kita dikokohkan di atas jalan yang mulia ini. Dan di antara doa kaum mukminin adalah mohon sabat. Rabbana la tujir qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Semoga Allah Jalla wa ala membimbing kita semuanya dan juga senantiasa menjaga kita di atas jalan Nabi alaihi salatu wasalam, jalan para sahabatnya al-kiram wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanak